بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا بي وبعلوم في الدارين آمين تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم تقضى ولم تفدى عنه وفي قول إنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه wa yu'maru dzu siba dzakarun aw untha mumayyizun bi an sara ya'kul wa yashrabu wa yastanji wahdah ay yajibu ala kullin min abawah wa in ala thumma al wa ala malikir raqiq ay ya'murahu biha ay as-salat ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'i ay ba'da sab'in minas sinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha wa yanbaghi ma'a sighatil amri wa yanbaghi ma'a sighatil amri tahdid wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban man dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an au taraka syartan min syurutiha li ashrin ay ba'da istikmaliha للحديث الصحيح مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها كصوم أطاقه فإنه يؤمر به لسبعين ويضرب عليه لعشر كالصلاة وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها إلى آخر ما قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم Tambihun Man mata wa alaihi salatu fardin lam tugdha wa lam tufda anhu Barang siapa yang meninggal wa alaihi dan wajib bagi dia salatu fardin salat wajib lam tugdha lam tufda anhu tidak bisa digoloi walam tufda dan tidak bisa dikeluarkan fidyah anhu darinya maksudnya jika orang meninggal sedangkan dia dalam keadaan meninggalkan sholat Ada kewajiban sholat yang belum dikerjakan Tidak bisa dikodoi oleh ahli warisnya, keluarganya atau yang lainnya Dan juga tidak bisa dikeluarkan fidyah darinya Itu pendapat yang mu'tamad Wafi golin ada pendapat annaha tuf'alu anhu aw sabiha amla. Ada pendapat mengatakan sesungguhnya tuf'alu anhu dikerjakan darinya. Maksudnya bisa digoloi oleh ahli warisnya aw sabiha amla baik berwasiat itu mayit orang yang meninggal biha untuk dikerjakan daripada salat amla atau tidak mahakahul abadi anisyafi'i li khabarin fihi ini sebagaimana menghikayatkan abadi seorang ulama anis daripada imam syafi'i li khabarin fihi karena ada hadis yang diriwayatkan di Bukhari wa dan selain Bukhari berarti ada pendapat di sini mengatakan kalau seandainya ada seorang mayit telah meninggalkan sholat. Dalam pendapat ini mengatakan boleh digoloi. Bagi ahli warisnya atau yang lainnya, baik berwasiat si mayit atau tidak. Kalau berwasiat seperti seandainya dia sebelum meninggal wasiat Nak, anak banyak sholat, saya banyak sholat yang saya tinggalkan kalau saya meninggal goloi ya wasiat. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau mau digoloi syaratnya harus diwasiati. Kalau pendapat yang kaul abadi di sini baik berwasiat atau tidak bisa digoloi. Dan wafa'ala bihi subuki mengerjakan dengan ini pendapat as-subuki Imam Subuki an ba'di agaribih daripada sebagian kerabat-kerabatnya. Imam Subuki pernah berkata, "Mata Ani telah meninggal dariku wa taraka khamsa salawat." Dan dia telah meninggalkan lima salat. Wa itu anhu kiasan anisom dan aku telah menggodoinya lima salat itu kiasan al anisom seperti dikiaskan dengan puasa. Sebagaimana, sebagaimana puasa bisa digoloi, salat juga bisa digoloi. Nah, ini adalah pendapat. Kalau Abu Hanifah berpendapat lain, bisa digoloi, cuman tidak bisa dikeluarkan fidyahnya. Ini sebetulnya pembahasan ini nanti dibahas lebih luas lagi di pembahasan puasa. Sama syarehnya lebih dibahas lagi nanti di pembahasan puasa. Eh, puasa. Nah, di sini sebetulnya gini. Orang yang meninggal Ya, orang yang meninggal sedangkan dia telah meninggalkan sholat Apa bisa digoloi? Pendapat yang mu'tamad Pendapat madhab mengatakan tidak bisa digoloi Tidak bisa dikeluarkan fidyah darinya Terus ya apa? Sudah ditanggung sendiri berarti itu mayit meninggalkan sholat Di situ ada pendapat lain Pendapat yang dihikayatkan oleh Abadi Anis Syafi'i daripada Imam Syafi'i juga Dia menghikayatkan bahwa bisa digoloi dan bisa dikeluarkan fidyanya. Jika dikeluarkan fidyanya berarti dikeluarkan setiap sholat satu mud. Dan juga Imam Imam Subuki sendiri telah mengerjakan. Imam Subuki, Imam Subuki, imam yang alim, imam yang alim, dia telah mengerjakan daripada sebagian keluarganya yang telah meninggalkan sholat. Digoloi lima sholat. Ada pendapat Imam Abu Hanifah boleh dikeluarkan vidya tadi keliru ya boleh dikeluarkan vidya jika berwasiat tidak bisa digoloi walaupun berwasiat boleh dikeluarkan vidya cuman dalam madhab Imam Abu Hanifah mengeluarkan vidya nisfu sok bukan bukan mud kalau nisfu sok sok itu arba amdad kalau nisfu sok berarti dua mud itu pendapat Abu Hanifah ada pendapat yang lain Nagala ibn Burhan Anil Godim Ibn Burhan Dia memindah pendapat Daripada pendapat Godim yang mengatakan Yalzam al-wali In khallafa tarikah Jika si mayit telah meninggalkan peninggalan Ayyusalla alaih Untuk disolati darinya Maksudnya Kalau seandainya si mayit ini punya peninggalan dia menyewa orang untuk menggoloi daripada sholat yang ditinggalkan oleh mayit. Di sini pendapat ya banyak dan pendapatnya juga kuat karena memang banyak yang uh, apa ini meninggalkan sholat ya karena sakit ya atau karena yang lainnya. Nah, ini bisa mengambil daripada pendapat yang ada karena pendapatnya juga boleh dipakai. Taib. Selesai pembahasan ini. Sekarang pembahasan kepada salat untuk anak kecil. Wa yu'maru dan diperintahkan dusiba. Anak yang masih kecil dakarun au dakaron au unsa baik lelaki atau perempuan yang masih kecil cuman mumayyiz. Ketika dia sudah mumayyiz bi'an. Nah, ini makna dobit daripada mumayyiz itu gimana? Orang dikatakan anak kecil mumayyiz bi ansara dengan sekiranya dia menjadi ya bisa yakulu makan wayashrab dan minum wayastanjia wahda, dia bisa makan, minum, istinja dengan sendirinya. Berarti itu anak dikatakan mumayyiz. Ada yang mengartikan lain, biayya'rifa baina yaminihi wa min shimalihi. Dia bisa mengetahui antara kanannya dan kirinya. Yang dimaksud sini bukan tahu tangan kanan atau tangan kiri. Ay ya'rif bainal khair wasyar. Dia tahu antara itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Itu dikatakan mumayyiz. Ada yang mengartikan lain lagi. Bi ay ya'rifal khitab, bi ay yafhamal khitab wa yuruddal jawab. Bisa memahami daripada percakapan dan bisa menjawabnya. Ditanya bisa menjawab dengan sesuai pertanyaannya. Itu dikatakan mumayyiz. Cuman dobit ketentuan mumayyiz yang paling tepat yaitu apa? Bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri. Kenapa orang anak mumayyiz ini? Anak mumayyiz diperintahkan ayyajibu ala kullin min abawaihi itu wajib bagi setiap min abawaihi daripada kedua orang tuanya wa in ala walaupun ke atas Kedua orang orang tuanya bapak atau ibu atau ke atas. Bapak bapaknya bapak, kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Semuanya sampai ke atas. Ini adalah fardu kifayah karena mimbabil amr bin ma'ruf wan nahyi anil munkar. Walaupun ya eh, dari ibunya wajib Sumal wasi kalau memang tidak ada kedua orang tuanya, tidak ada bapaknya atau kakeknya semuanya turunannya ke atas tidak ada. Sumal wasi kalau memang di situ ada wasi yang diwasiatkan untuk menjaga itu anak, ya berarti dia kewajibannya. Wala malikir rogi kalau memang dia budak, kewajibannya bagi siapa? Bagi rogi eh, bagi malikir rogi bagi pemilik daripada itu budak. Untuk apa? Diperintahkan untuk apa? ayyamurahu untuk memerintahkannya biha aibis sholat untuk mengerjakan sholat wajib bagi kedua orang tua atau ke atas memerintahkan anak yang sudah memayis untuk mengerjakan sholat walau godoan walaupun sifatnya godok masal anaknya main-main mulai duhur sampai pulang pulang asar tanya sudah sholat nak belum umur 7 tahun Wajib bagi orang tuanya untuk merentahkan itu anak untuk menggoloi sholatnya. Wabijami syurutiha selain memerintahkan daripada kewajiban sholat juga wajib merentahkan semua daripada syarat-syarat sholat. Suruh perintah dulu untuk wudhu dulu. Mau sholat dah wudhu, perintahkan untuk wudhu dulu. Eh wudhu, menghadap kiblat, pakai sarung, menutup aurat, perintahkan untuk mengerjakan daripada syarat-syarat sholat. Ini kalau mumayyiz dia umur 7 tahun. Ai ba'da sab in minas sinin setelah umur 7 tahun. Jadi setelah umur 7 tahun wajib bagi kedua orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat dan juga untuk mengerjakan daripada syarat-syarat sholat. Ba'da sab'in sinin ini setelah umur 7 tahun ini indah tamamiha setelah sempurnanya 7 tahun berarti masuk ke 8. Ini tidak ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Setelah umur 7 tahun berarti masuk ke 8. Ini kewajiban bagi orang tua untuk merentahkan anaknya. Wa in mayyaza walaupun tamis sebelum 7 tahun. Ya, kalau anak dikatakan umur 1 tahun itu apa? Setelah berlalu 1 tahun. Dua tahun setelah berlalu dua tahun Tujuh tahun setelah berlalu tujuh tahun Masuk ke delapan berarti Mulai permulaan delapan Ya Wa in walaupun dia tamyiz sebelumnya. Dia tamyiz sebelum tujuh tahun. Apa diperintahkan? Enggak. dia uh, apa ini perintahnya itu kalau memang dia tamyiz dan umurnya tujuh tahun. Walau Eh, wayam bagi dan seharusnya ma'asiratil amri at-tahdid. Seharusnya bagi orang tua ketika memerintahkan ketika lafat untuk merentahkan anaknya itu untuk sholat at-tahdid dengan nakut-nakuti dengan keras itu ayo nak sholat nak ya. ya kalau anaknya bisa kalau an, kalau memang tidak diperlukan tahdid tak perlu kalau memang diperlukan dengan tahdid harus dikerasi wanai mokong jadi kongon sholat, ayo nak sholat nak. Iya pak, turu maneng. Ya. Kerasi, sholat. Gebuk gini kok. Nah, di kerasi, maaf tahdid. Wayudrabu dorban gaira mubarrih dan dipukul dorban dengan pukulan ghair mubarrih ghair mu'lim dengan tanpa melukai dengan tanpa membuat sakit wujuban bagi, secara wajib mimman dukir bagi orang yang telah disebutkan yaitu kedua orang tuanya kalau memang tidak ada berarti wasianya wasinya ya yang diwasiatkan alaiha ay ala tarkiha. Dipukul itu anak daripada meninggalkan salat ay ala tarkiha. Walau godaan walaupun itu salat golok. Au taraka atau meninggalkan syartan satu syarat min syurutiha daripada syarat-syarat salat. Itu kalau umurnya li ashrin ketika umur 10 tahun. Jadi kalau umur 10 tahun dia meninggalkan sholat dipukul. Siapa yang wajib mukul? Kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya wajib. Maksudnya umur 10 tahun ini apa? Nah, di sini ada khilaf antara Ibn Hajar Imam Romli. Kalau Ibn Hajar mengatakan ba'da liha setelah sempurna 10 tahun. 10 tahun lebih. Kalau pendapat Imam Romli 9 tahun sempurna masuk ke 10 permulaan 10 di situ sudah wajib bagi dia untuk merentahkannya. Kalau tadi untuk 7 tahun tidak ada khilaf. Setelah sempurna 7 tahun masuk ke 8 jalan 8 tahun di situ tidak ada khilaf. Kalau untuk umur 10 tahun di sini ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Wajib dipukul. Kenapa? Li hadis sahih karena ada hadis yang sahih murus sabiya perintahkan anak kecil yakni mumayyiz bis salati untuk mengerjakan salat idza balagha sab'a sinin jika mencapai umur 7 tahun wa idza balagha asyra sinin kalau sudah mencapai umur 10 tahun fadribuhu 'alaiha ay fadribuhu ala tarkiha maka pukullah anak tadi 'alaiha ay ala tarkiha ketika meninggalkan salat jadi kalau seandainya umur eh, tujuh tahun perintah wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengerjakan sholat. Ketika umur sepuluh tahun jika meninggalkan sholat wajib dipukul. Kasaumin atau gahu seperti di sini kaflit tandir sebagaimana puasa atau gahu yang mana dia mampu untuk mengerjakannya. Anak kecil mampu untuk puasa ketika umur tujuh tahun wajib diperintahkan oleh orang tuanya. Ketika umur sepuluh tahun wajib dipukul jika meninggalkannya fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li ashrin kas sebagaimana kewajiban salat. Lu kenapa sih kok wajib diperintahkan anak umur 7 tahun? Kok 10 tahun sampai dipukul? Kan kasihan dia masih kecil, biar kenda dia main-main. Enggak perlu diperintahkan. Hikmahnya untuk apa itu diperintahkan? Wa hikmatu dzalika at-tamrin 'alal ibadati liyatawa'adaha. Liyata'awadaha fala yatrukuha. Wa hikmatu dalik, hikmahnya itu semuanya apa? At-tamrin, latihan. Pelatihan alal ibadah untuk mengerjakan ibadah. Supaya apa? Liyata'awwadaha supaya dia terbiasa untuk mengerjakan ibadah atau salat, fala yatrukuha dan dia tidak akan meninggalkannya. Jadi mulai kecil dibiasakan untuk mengerjakan sholat Ketika dia dewasa sudah terbiasa kalau mulai kecil dibiarkan dia untuk meninggalkan sholat ketika dewasa bakal terus dia meninggalkan sholat. Itu adalah hikmah daripada kewajiban bagi orang tua untuk merentahkan anaknya ketika umur 7 tahun dan ketika umur 10 tahun jika meninggalkan sholat dipukul. Ada pertanyaan biasanya ada anak yang mokong. Ketika dia meninggalkan sholat dipukul. Dipukul tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada faedahnya dia memukul kecuali harus melukai. Apa perlu melukai? Ya. Dapat Ibn Hajar di Tuhfa mengatakan tidak perlu melukai, ditinggalkan. Lu tidak dipukul, tinggalkan, tidak usah dipukul. Tidak bisa ini dipukul biasa terus kebal. Tetap baik dia meninggalkan sholat, tinggalkan. Kalau pendapat uh, siapa ini? Pendapat begini tetap dia dipukul. Tetap dia dipukul cuman ghair mubarrih, tetap dia dipukul tidak melukai. Tidak sampai melukai. Kenapa? Dihukumi seperti had. Kalau ada orang minum homer, dipukul 40 kali. Ketika minum minum homer, pukul 40 kali. Minum homer lagi, dipukul 40 lagi, 40 lagi. Minum homer lagi, ya tetap dipukul 40 lagi. Anak kecil ketika meninggalkan sholat umur 10 tahun Dipukul, wajib orang tuanya untuk memukul Ketika dia meninggalkan lagi, ya dipukul lagi. Wah, tidak ada faedahnya dipukul tetap ini meninggalkan sholat. Ya tetap dipukul karena itu adalah kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi kedua orang tua. Itu pendapat begini. Kalau pendapat Ibn Hajar tidak tinggalkan. Tinggalkan kalau memang tidak ada faedahnya dengan memukul kecuali dengan mubarih. Nah. Cukup ya. Ada pertanyaan? apakah harus harus memukul wajib apakah bisa selain memukul bisa seperti misalnya nggak dikasih uang jajan misalnya kalau memang berarti itu anak jadi gini kalau ada anak kecil yang tidak bisa diperintahkan dengan omongan kadang-kadang anak kecil itu takutnya dengan dipukul kadang-kadang cukup untuk di, dikasih tahu enak sholat ya mesti ya bagi orang tua seharusnya pakai uslub, pakai cara untuk mendidik anak. Di situ bagi an orang tua harus mempunyai cara untuk mendidik anak. Jika anak itu tidak perlu dipukul, cukup diiming-iming. Eh kon bek salat setiap hari berjamaah bareng aku, setiap hari jajanannya tak tambahi. Apa perlu dipukul? Tidak perlu. Oh, anak ini biasa kalau dikasih uang langsung. Berarti ini anak tidak perlu dipukul. Cukup dengan omongan, cukup dengan perkataan dia akan akan nurut. Kalau ada anak yang walaupun seperti itu tetap ninggalkan, seneng dulin. Waktunya sholat, dia sudah dibilangi sama orang tuanya untuk pulang. Ini tetap dia main. Pulang setelah keluar waktunya atau dia ditanya belum sholat, pukul. Cuman pukulan ya tadi itu tanpa mubarih, pukul sama surban, ya pukul yang tidak sampai melukai, tidak, sampai membuat sakit nyeri. Loh enggak. Jadi wajib indah tarki. Nah kalau sekarang supaya tidak ada tarki sholat, dia ngasih nggak ada masalah, tapi tidak wajib untuk ngasih gitu. Wajib untuk memerintahkan kan tadi itu. Kemudian kalau meninggalkan umur 10 tahun baru dipukul karena tarki. Tapi tidak ada kewajiban supaya ngerjakan harus ngasih duit. Ini pembahasannya kan ada di situ sebetulnya. Tadi pembahasannya kan untuk abawe ya. Misal ini anak asuh gimana? Seperti pondok atau yang lainnya? Disebutkan di kitab Busrul Karim itu boleh bagi selain eh, kedua orang tuanya seperti di pondok atau dia dimasukkan darul aitam boleh bagi mereka untuk memukulnya cuman tidak lebih daripada tiga pukulan sebutkan di, boleh memukul ya, dia bukan kewajibannya bagi dia cuman itu kalau memang eh, apa ini eh, di situ sebetulnya selain daripada kedua orang tuanya kalau memang tidak ada orang tuanya goyim pengasuh juga masuk itu pengasuh juga masuk atau kalau memang tidak ada di situ juga wasi kalau orang tuanya berwasiat kepada seorang untuk mendidik anaknya itu juga masuk berarti tetap kalau memang eh, di situ ada itu ya goyim eh, wajib tertib jadi tertibnya itu sebetulnya kewajiban pertama bagi kedua orang tua jika tidak Ya, jika tidak ada kedua orang tua berarti di situ goyim kalau memang ada goyim. Kalau memang tidak ada goyim wasi bitartib itu summa summa gitu. Kalau memang dia rogik berarti pemilik daripada rogik kalau memang dia budak kewajiban tetap wajib bagi dia. Punya anak buah atau pekerja yang tidak sholat, nah, kita diwajibkan untuk apa? Kalau pegawai tidak sholat, ya kewajiban bagi dirinya. Cuman seharusnya bagi orang uh, yang memiliki pegawai itu harus tegas, harus tegas jika dia di tempatnya, di tokonya atau dia punya pabrik pegawainya tidak sholat, ya dia yang harus tegas. Karena cuman tidak wajib bagi dia untuk merentahkannya. Cuman dia harus tegas. Takutnya kan di situ ada Eh, peringatan-peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat seandainya di satu, satu rumah walaupun itu tamunya tidak meninggal oh, eh, tidak mengerjakan sholat meninggalkan sholat bakal balak akan tertimpa bagi orang yang tinggal di situ jangan-jangan nanti pabriknya atau tokonya nanti bangkrut gara-gara orang tadi cuman tidak wajib bagi dia untuk merentahkan karena dia sudah kewajiban bagi dirinya nanti setelah ini ada pembahasan kalau istri Istri ada istri yang masih kecil, ada istri yang sudah besar. Apa wajib diperintahkan? Nanti pembahasan setelahnya. Jadi sebenarnya kalau memang ada pegawai yang nggak sholat, itu wajib untuk memerintahkan tetap, tapi mimbab nahil mungkar. Mimbab nahi mungkar. Jadi kalau di didiamkan berarti ridho dengan itu mungkar. Ah, itu ridho daripada itu kemungkaran. Hmm. Tapi orang-orang dulu itu ya, tidak nunggu tujuh tahun merintah anaknya sholat. Bahkan sebelum tujuh tahun ngajak. Tapi sifat, sifatnya bukan wajib Tapi ngajak. Sehingga anaknya mereka umur empat tahun itu itu istiqamah ya mulai udah. Hah? Empat tahun istiqamah qiyamul mulai membiasakan diri pada kecil. Tujuh tahun nggak pakai diperintah bangun sendiri sudah. Sekarang tujuh puluh tahun dibentak masih untuk gitu, <laughs> Subhanallah ya, ceritanya ada Al-Majdub namanya Majdub namanya Majdub ini orang tuanya mulai kecil ini mulai kecil dia pingin anaknya jadi anak soleh gitu dia hatamkan Quran setelah selesai hatam Quran dipanggil anaknya Syekh ya waladi kata dia anakku anak ini hatamkan Quran dengan harapan inti ini jadi orang soleh Anak pingin hadiah dari inti balasan Taib apa apa Anak minta seminggu ini jam seminggu kamu janji tidak maksiat sama sekali Dijaga yang wajib, tidak maksiat sama sekali dalam seminggu ini. Balasan aku menghatamkan Quran kepada kamu. Setelah usbu tidak apa-apa berarti ya. Iya. Nah, khalas. Wah dia jaga mata nggak ngelihat maksiat, telinga nggak dengarkan maksiat. Walhasil nggak maksiat sama sekali udah. Hari ke-6 besok hari ke-7 hatamkan Quran lagi ya Pak. Coba anak ngatam Quran lagi untuk inti. Anak minta balasan dua minggu jangan maksiat kepada Allah. Kalau anak nggak nerima yang kedua berarti yang pertama anak nggak dapat apa-apa. Wah ada birul waliden. Anak udah mau ada kecil terdidik. Khalas. Gebilna ala ta'ahud. Siap dah melaksanakan belum selesai dua minggu anak khatamkan Quran lagi untuk inti bulan syahr sebelum satu bulan infatah gelbu, alwalad. sebelum satu bulan sudah terbuka hati itu anak kenapa 40 hari udah nggak maksiat udah bersih hati anak ini moro-moro minta bah Mekah bah Madinah kata minta Mekah sama Madinah ya, waladi adak sahir dia masih kecil boleh Mekah Madinah nak haji Bona ziarah Nabi Tidak Tidak Tidak ingin taman safari Wala jatim pak Wala mayahzanun Mekah Madinah Nangis-nangis minta ke sana Ngerengek-ngerengek Haji Kalau usyawir Anak ya suyukhi Anak mau syawara sama guru-guru anak Musyawarah sama guru-gurunya ini ditanya anak inti. Kalau al-ba'id bidzalik kalau memang yang mendorong dia dari itu tuh pergi ke, Makkah Madinah hanya pingin-pinginan karena banyak orang rombongan haji. Maka jangan enggak usah dituruti. Tapi kalau karena syauq ilallah wa syauq ila Rasulillah karena dia rindu untuk bertemu Ka'bah dan, dan ziarah sama Nabi, jangan dicegah. Tanya, intinya apa sih mau pergi ke Mekah Madinah? Panas nak di sana. Jauh tadi. Nangis itu anak, anak rindu sama Rasulullah, Pak. Anak ingin ziarah Nabi, anak ingin itikaf di masjid, anak ingin gak ada khas Berarti abah inti tidak berani mencegah. Pas satu permintaan abah, kamu berangkat. Kamu berangkat, satu permintaan abah. Mungkin kamu tidak kembali sudah setelah ini. Nanti tinggal di sana. Permintaan abah satu, nanti kalau ada di telaga hot cari abah, ajak minum bareng di telaga hot. Kalau masuk surga cari ayah, Hah? ajak al-mau'id di mahsyar. Kita janji nanti ketemu ada di mahsyar. Itu anak habis haji, ziarah Nabi, akhirnya tidak keluar dari kota Madinah sudah. Sampai terus sama Rasulullah Sunnah nggak pernah ditinggalkan Ibadah full Sampai Balah al-martabal ulia Ketingkatan yang sangat tinggi Dan beliau menyatakan apa Wallahi ma gumtu gaumatan Wala Uh, gumtu qiyaman wala ga'atu gu'udan illa idza qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaqqi 'alaika ug'ud ugum Demi Allah aku tidak pernah berdiri sekalipun atau duduk sekalipun kecuali kalau Nabi mengisyaratkan demi aku duduk, demi aku berdiri. Semua bisa dengan Nabi SAW. Kenapa? Tarbiyah mulai kecil. Eh. Bilang at-tarbiyah fi shighar kan alal hajar. Orang kalau didik oleh dari kecil itu seperti ngukir di batu memang sulit harus pelan-pelan tidak boleh kasar-kasar pecah nanti pelan-pelan tapi kalau sudah di nggak luntur itu udah ukiran dalam batu nggak luntur sudah terus itu kena hujan kena panas nggak luntur nggak keropos sebabnya batu nah, nah akan berubah kecil memang sulit kita didik kita ajak anak tadi itu baca Quran, baca roti, sholat berjamaah, sulit. Tapi kalau sudah mapan, oh, sampai tua tidak akan ditinggalkan itu semuanya. Allah Allah. Ada yang perlu dibahas nggak perlu? Nggak ada. Masalah sabilillah Zat. itu kalau dia dalam masalah zakat itu bisa menerima zakat kan Zat? Ibnis sabil. Sabilillah ya, uzah. Al-mujahid fi sabilillah. Nah, kemudian antum katakan tadi kalau guru-guru ini termasuk sabilillah, apakah mereka bisa untuk menerima zakat? Itu yang dimaksud fisabilillah al huzah Itu adalah eh, orang-orang uh, yang berperan yang tidak digaji. Nah, kalau sudah mendapat gajian dan dapat zakat, relawan untuk membela agama Allah itu yang dikasih walaupun kaya dikasih daripada zakat Gimana sekarang guru-guru? Apakah mereka tadi itu mujahid fisabilillah menurut pendapat yang muktamad? Bukan. Karena yang dimaksud itu adalah uzah, orang-orang berperang. Ada sih yang berpendapat begitu, tapi gaulun dhaif. Nah ini kok katanya diperbolehkan itulah orang kalau berfatwa dengan yang dhaif nggak benar, yang berfatwa nggak benar itu orang bisa melakukan dengan yang muktamad kok dikasih fatwa yang doif bodoh nggak gara-gara ayo jadi orang yang harus melakukan muktamad cuma dilunturkan ditarik dikendorkan disuruh melakukan yang doif untuk kepentingan dirinya enggak benar itu ya. masjid gimana apalagi jadi Eh, jangan berfatwa kecuali yang mau Hmm, jangan berfatwa kecuali yang tamat. Nah, untuk amalin nafas, amal am, amal nafsi tidak ada masalah. Cuma kalau inti misalnya mau membantu guru atau yang lainnya, ambil dari jalur-jalur yang lain. Jangan kamu kasihkan hatta guru tadi kaya kamu kasih zakat karena ini mujahid fisabilillah. Jangan pakai jalur begitu ente. Enana misalnya membangun masjid atau membangun pondok yang untuk kepentingan umum dari itu punya utang bahan-bahan dari itu. Ah, ana mengambil zakat bukan karena fisabilillah di sini, karena horimin. Itu masih tidak apa-apa. Kan ada jalur yang lainnya. Itu karena gharimin. Gharimin itu walaupun kaya asal untuk lil maslahah maslahatil muslimin atau lil islah itu boleh, nggak ada masalah. Fans, cari jalur yang lain, jangan yang itu. Karena yang tamat tidak boleh.